Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah wa faqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dinten menika. Dinten napa nggih? Ahad. Ahad napa? Ahad paing e, sasi menapa sak menika? Muharram. Muharram alias Surah. Ibu-ibu apal mboten urutane? Apal Cobi Muharram Sofar Terus Napa bu? Mulut <laughs> Mulut niku Jawa Nggih, eh, niki sing Arab dhisik nggih. Napa cobi, Muharram, Sofar, robingul awal, Robingul akhir. Terus cuma lo kok rojab. <laughs> Ini bu niki senengnya mencolot-mencolot. Dibaleni nggih, Bu. Nah, ya, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Robingul, Akhir, Ju Jumadal ula Jumadat taniyah Oh baleni malih <laughs> Ajeng ditulis napa Bu Oh nggih Baleni niki pun kula wau pun 6 lho niki Nggih baleni meneh kok nek bulan baleni wektune entek niki Bu <laughs> Nggih, tapi muha Muharram pun Sofar Robingul awal Robingus akhir atau sani nggih Jumadal ula pun apa dereng niku niku bulan nomor gangsal niku Jumadal ula Jumada Taniyah Jumada Tania Lah sakniki sing mau niku Bu Rojab Yeah. Jadi bulan nomor pinter niku Rojab? Yeah. Bar Rojab niku nopo Bu? Syakban. Bar Syakban Ramadan. Gembah, Mbah. Sampun, Mbah. Diwangsali malih ibu itu dugi pundi? Oh, Rajab, nggih. Rajab terus Sa'ban Bar Syakban Ramadan. Bar Ramadan Syawal. Gitu. Pun niku dugi Syawal. Pun rampung napa dereng Syawal? Kirang binten Napa? tok dah Terus dul Hijjah. Niku kalih welas. Nek wong Jawa cepet banget. dalam Bu. Nge besar niku wong Jawa. Nek wong Jawa niku cepet banget. Cabi. Suro, sapar, mulut, badha mulut, jumadilawal, Jumadi Lakir, Rejeb, Ruah, Poso. Dul Qadah be. Emang Jawa cepet dan pinter banget. Nih sing pertama niku wau nami asline, rada angel nggih. Nambah kon bulan Jawa ya cepet banget. <laughs> Nggih. Nggih ta, Bu? Ketrindal mboten, Mbah? Mboten nggih? Langit nggih niku. Dados sakniki niku pun bulanmu haram, bulan yang diharamkan. Nggih. Dados Bapak eh, dados ibu-ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wulan menika cacahipun wanten kalih olas. Namun saya niki sakit bosok Jawa sedanten betul, niki? Sing jawab sing sakit. Sing mboten sakit, anten mboten? Kathah. Nek bahasa Indonesia kinten-kinten saged mboten? Saged nggih. Jadi bulan itu Bu, jumlahnya berapa? 12. Di antara 12 bulan itu ada empat bulan haram. Di antara 12 anten pinten? 4 bulan haram. Kata sampun dipun ngendikaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada berapa? Dua belas. Jumlah bulan di sisi Allah ada pinten? Dua belas. Ya. Fi kitabillah. Sesuai dengan ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Sejak diciptakannya langit dan bumi. Terus Sejak diciptakannya langit dan bumi, itu sudah ditetapkan bahwa bulan itu jumlahnya pinten? 12. Niku sambun Minha arbaatun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan apa? Haram. Yeah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Yang meyakini jumlah bulan ada berapa? 12 dan di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Kelawang salim alih Bahwa jumlah bulan menurut ketetapan Allah ada berapa? 12. Di antara dua belas itu ada berapa bulan yang haram? Empat bulan haram. Aturanipun kados pundi kalau di bulan haram? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Bulan haram niku napa mawon? Dados urutane sampun sampun jelas napa dereng Bu niki? Pun mulai ngantuk napa dereng niki? Masya Allah niki udarane isis nggih, Masya Allah. kayak samping sawah, mendung, kayak nyami aneh nggih Masya Allah ngoten niku nggih. Bulan cacahe pinten wau? 12. Di antara 12 ada berapa? Empat bulan yang haram, mulia. Ya. Nopo aturanipun nek kula lan panjenengan sami mlebet bulan haram, bulan yang mulia tadi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram ter sebut. Terus mboten angsal napa? Mendolimi diri. Mboten angsal berbuat napa? Zalim. Nah, supados kula lan panjenengan sami mangertos bulan-bulan apa saja yang merupakan bulan haram, maka Kula badhe nyebataken empat bulan haram rumiyin. Enggang sepindah. Bulan napa nggih sing sepindah nggih? Muha Dzulqa'dah dul nggih. Dzulqa'dah. Leres. Nomor kali Dzulhijjah. Masya Allah. Nomor tiga Muharram. Diwang salimalih nggih, bulan haram satu Dzul Qa'dah. Dua Dzul Hijjah. Tiga Muharram. Pun dereng kurang setunggal napa? rojab Pun pinter-pinter niki Pak Ustaz. Masya Allah. Nggih, diwangsali sarang-sarang satu Dzul qodah Dhul Hijjah Muharram. Terus mencolot Rojab. Niku wae ibu-ibu sing senengin lompat niku Rojab. Yeah. Lah, sakniki kula lan panjenengan sami pun ngertos bulan haram mulia itu diantaranya adalah bulan apa? Bulan apa saat niki. Muharram alias nopo? Suro. Serem nopo badan suro? Serem nopo badan Bu? Serem? Ibu-ibu, bulan suro itu seram atau tidak? Biasa. Temenan. Nek saat niki kula ajeng tanglet. Nek bulan suro itu bulan yang biasa. Biasa nama badan Biasa nama serem? Nek pancen biasa nih ibu Jenengan pun nate meresani tiang mantu teng bulan suro? Sampun. Masya Allah gitu. Iya Biasanya syawal nih ibu <laughs> Oh gitu. Masya Allah. Yang lain, yang lain. <laughs> Biasa. No, nah, jenengan bulan apa? Muharram. Masya Allah. Niki Ustaz Imam niku nikahnya bulan Suro. Masya Allah. Datas zaman rumien bu, namine bulan Suro, niku serem. Apa-apa raintuk. Dal, enggak, kenapa bu? Membuat rumah tidak boleh di bulan suro. Jalanan apa? Nek gawe omah neng bulan suro mengko ambruk. Nonton ibu. Lah memang omah niku aja ngadeg terus napa mesti wonten ambruke? Ya mesti ambruk, jenenge donya niku nggih rusak. Nek manten teng bulan suro, angsal mboten? Nek rien niku mboten angsa. Keng napa? Jare nek manten ning bulan suro ndaan napa? Mati napa pripun? <laughs> Nggih, bangun omah raento, manten raento, napa malih? Pokoke duwe gawe teng bulan suro niku mboten niku rumiyin. Sebelum kula lan panjenengan sami napa? ngaji. Riyin, Bu. Wong ten ing Mesir, ngertos Mesir nggih, Bu? <laughs> Negara Mesir mau nate mireng dereng? Pun. Negara Mesir niku wonten napa ne teng mriku sing terkenal? Seping. Jenengan ngertos seping mboten, Mbah? Bangunan piramid nih kalau. Nah, terus Mesir niku subur napa mboten? Subur, Jalanan wonten kali sing paling terkenal niku sungai napa? Sungai Nil. Nggih, sungai Nil. Niku kali niku wonten ceritane mboten niku? Napa? <laughs> Tempat dihanyutkannya Nabi sinten? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lah ceritane niki rumiyin nek teng bulan Muharram Sungai Nil niku kadang sok banyune kata banyune napa? Asap. Nek pas banyune asap ben taun niku nggih niku onten larung. Jadi teng nil niku nggih onten larung nil niku wiyar Bu jarini, Kalau piambak nggih dereng nate mriko. Jadi lebar Bu Sungai Nil itu. Benten kali sungai wingking pondok mriku, nggih. Jadi sungainya lebar, airnya dalam. Rien bentahun niku mesti dianakaken nuwun sewu niku sajen teng sungai Nil. Ye. Supados banyune napa? Bludak kebak. Sajene niku mboten bain-bain, Bu. Sajen Sajene ora main-main. Sajene niku kelambi. Eh, ta? Kelambi, kalung, gelang, niku ke teng sungai Nil. Malas nama mboten? Kelambi eman-eman. kelambi ini niku mboten mong kelambi tok. Klambine niku ke teng uwong. <laughs> Kali napa kalunge nggih ke teng uang. Gelange tinggok dinggokke teng uang. Semuanya dipakaikan di manusia. Manusiane niku golek sing pun ajeng. Pun sing ajeng innalillahi napa tesih sing seger beger. Sing ku digolek ke sing tesih gadis perawan. Ting ting. Dipilih didandani, dikelambeni, dikalungi, digelangi, diuntalke teng tengah kali. Mati mboten, Bu? Ya otomatis yang jenenge korban ya kudu ngantek. Katus wedhus nggo korban nek isih urip ya kudu di beleh ngoten iki. Niki dilemparkan ke tengah sungai. Hidup-hidup itu bentaun, Bu nek bahasane wong Jawa niku diruat. Kali nilai nimut dinapa? Diruat. Ya. Dikei tumbal. Nah, ketika agama Islam sampai di Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, sahabat Amr bin As. Maka kejadian itu diketahui oleh Amr bin As. Akhirnya Amr bin As kirim surat ke Umar bin Khattab. Kenal mboten jenengan Umar bin Khattab? Tepang napa dereng ibu-ibu Umar bin Khattab? Sinten piyambake? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon penduduk surga bukan? Nggih, Umar bin Khattab adalah calon penduduk surga. Disurati Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di Mesir ini ada kebiasaan tiap tahunnya apalagi kalau Sungai Nil sedang nopo asap, sedang seret airnya, ada kebiasaan mereka melemparkan tumbal. Seorang nopo? Gadis perawan didandani dikei ubo rampene dicemplung teng sungai Nil. Maka Umar bin Khattab pun segera menulis balasan kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, Aku menulis surat kepada Sungai Nil. Sing disurati sinten? Sungai Nil. Kali disurati. Kali niku lepen. Lepen niku sungai. Sungai niku kali. Mbok bingung sing sing disurati sapa jenengan mboten ngerti. Sing disurati sinten? Kali. Lepen sungai. Sing nyurati sinten? Umar bin Khattab. Apa isi suratnya? Wonten ing sak lembar kertas Umar bin Khattab nulis, "Wahai Sungai Nil, apabila engkau mengalirkan air atas kemauanmu sendiri, maka tidak usah alirkan air sungai. Hei sungai Nil, kalau kamu memang mengalirkan air sakarapmu dewi, yo ya terserah kowe. Akan tetapi wahai sungai Nil, kalau engkau mengalirkan air itu berdasar perintah sinten? Allah. Kamu hanya mengikuti perintah Allah. Dikon mandek, dipun dawi Allah mandek, dipun dawi Allah ngalir, ngalir. Kalau kamu memang hanya diperintah oleh Allah, maka aku berdoa kepada Allah yang menguasai dirimu untuk mengalirkan air. Isine ngoten niku surate kurang langgunge ngoten niku. Kurang lebihnya seperti itu. Wa izunginil kalau engkau mengalirkan air sesuai dengan kehendakmu silahkan terserah. Mau ngalir tidak, mau ngalir ya terserah. Tapi kalau engkau hanya sekedar menjalankan perintah Allah, aku akan minta kepada Allah supaya engkau mengalirkan air. Maka surat menika dibeto teng negara pundi wau? Mesir. Diuntalaken teng sungai Nil. Akhirnya nopo Bu? Akhirnya apa yang terjadi? Malam itu Bu, Sungai Nil meludak airnya naik sekitar 12 meter. Masya Allah. Rolas meter niku sepintan ibu. Niki patang meter. Nah, berarti peng telune gedung niki. Patang meter, patang meter, patang meter. Sejak saat itu kebiasaan ruatan di Sungai Nil tidak ada lagi. Alhamdulillah. Ila. Jalaran sungai Nil niku sing kagungan sinten? Mintanya ya harus kepada katus jenengan. Nek panene boten kata Gitu? Nyuwune kalian sinten? Allah. Ampun nyuwun kali Dewi. Ngertas Dewi Sri? Pun nate kepanggil? Sami. <laughs> ya. Dewi Sri niku kok kemungkinan gambarannya bentuknya kayak tikus itu. Nek kula nate teng Bali, soalnya ngoten iki Bu. Kula nate teng Bali di sebuah pantai itu ada patung-patung. Patung-patung dewa di pantai. Yang saya perhatikan itu ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu. Dan satu lagi yang saya belum tahu tapi bentuknya kayak tikus. Jadi patungnya niku bentuknya atas. kula mung nebak-nebak apa iki apa ya sing jenenge diyakini sebagai napa? Dewi Sri Tikus. <laughs> Jadi Wallahu alam. Maka kalau terjadi gagal panen, sing disuwun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nek panjenengan misale kagungan keluarga yang sakit, siapa yang diminta kesembuhan? Allah Subhanahu wa taala. Nek pas rezekine sedang seret. Sinten ingkang dipun suwuni? Allah Subhanahu wa taala terus ampun nyuwun kalih saklintunipun Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ini di antara faedah cerita ruatan teng sungai Nil. Itu di bulan Suro dulu. Nah, tang Indonesia nggih terkadang sebagian nih, pun boten nggih. Sebagian sudah banyak ditinggalkan. Sebagian masih ada. Kita sudah tahu kulolan panjenengan sami bulan Muharram itu bulan yang mulia. Akan tetapi kita kadang salah bersikap. Kadang apa Pak Bu? Ibu-ibu, salah ber bersikap. Sikap yang benar bagaimana? Sikap yang benar, jangan berbuat zalim. Niku ya. Kalau ditanya apa sikap kita di bulan haram? Jawabannya adalah jangan berbuat zalim. Kalau ditanya apa saja bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa sikap kita di empat bulan tadi? Jangan berbuat dolim. Pertanyaannya ibu-ibu, kenapa memangnya kalau berbuat dolim? Kenapa kok kita tidak boleh berbuat dolim? Jawabanipun katus sampun dipun akan dening Allah. Jadi jawaban pertama karena dilarang oleh Allah. Fala tadlimu anfus fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Ini jawaban pertama. Terus kalau ditanya kenapa kita tidak boleh berbuat dolim di bulan haram yang jumlahnya empat tadi, jawabannya apa? Karena dilarang oleh Allah. Engkang nomor kalih jawabanipun Bu, Karena perbuatan zolim di bulan haram itu dosanya dilipat gandakan. Napa Pak Bu? Bu, perbuatan zolim atau dosa dari perbuatan zolim di bulan-bulan haram niku akan Dilipat gandakan. Jawaban nomor pinten niku? Kali. Tetes. kalau ditanya kenapa kita tidak boleh berbuat dolim di bulan-bulan haram? Jawaban yang pertama karena dilarang oleh Allah. Jawaban nomor dua ibu-ibu keng nopo? Karena dosa dari perbuatan dolim di bulan haram di dilipat gandakan niku artosipun apa? Ditikel-tikel jadi saya gede Kata sampun dipun ngendikaaken dening Al Imam Qatadah. Imam sinten? Qatadah. Kados dipun ngendikaaken dening Al Imam Qatadah. Sinten, Bu? Imam Qatadah. Jabi. Bon ngantuk napa dereng? Temenan. Cobi tengok kanan kiri, wonten sing ngantuk mboten? Mone wonten sing ngantuk senggol mawon. Nah, okay. Al Imam Qatadah ngendika, Bu, nggih. Inna dzulma fil ashuril hurum a'zamu khati'atan wa wizron minadzulmi fima siwaha. Napa artosipun Kula wang salim alih nggih. Inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizron fima siwaha. artosipun apa, Bu? Masya Allah. Tetes artosipun ngaten bu. Imam kota dah ngendiko. Sesungguhnya sak temeni kedoliman ono ing sak jroning bulan haram gitu sesungguhnya kedoliman di dalam bulan haram akdzamu khati'atan wa wizron luweh gedeh lebih besar dosa dan kesalahannya. Kalau baleni malih ye. Imam Qatadah ngendika, sesungguhnya perbuatan dolim di bulan-bulan haram lebih besar dosa dan kesalahannya dibanding nama Bu? Dibanding zulmi fima siwaha dibanding kezoliman selain di bulan haram. Nge? Di bulan haram, selain di bulan haram. Jadi bulan haram kan onten sekawan ya Bu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, eh Muharram, Rajab. Dosa kezoliman yang dilakukan di empat bulan ini ibu jauh lebih besar dosanya dibandingkan kalau gawe dosa ana ning saknese empat bulan tadi. Contoh podo-podo nyolong sandal. Astagfirullah Sandal kok yo ya Dicolong Tanggung Temen Ngerti niku? <laughs> Naudzubillah min Sami-sami nyolong sandal, Bu. nenek nek le nyolong niku teng bulan haram alias contohnya teng bulan Muharram itu dosanya lebih besar dibandingkan nyolong sandal teng bulan Jumadal ula. Utawi Jumadal Ataniyah akhiroh. Terus teng bulan Muharram nek gawe dosa niku dosane iso luwih gedhe tinimbang nek dosa niku dilampahi teng bulan sanesipun. Ngoten niku Bu. Podo-podo nuwun sewu. Mejai tiang. Bu ibu mau nanti napa dereng? Nek mejai listrik mun nate. Sama-sama membunuh orang, Kata mboten pembunuhan sak menika? Masya Allah Dengan ringan sekali nyawa melah melayang. Sama-sama membunuh tapi kalau membunuh di bulan Muharram alias bulan Nobo, Su, Suro. Dosanya tikel-tikel lebih besar dibandingkan pembunuhan yang dilakukan selain bulan Muharram. Misal. Contohnya malih napa? Ngelei uang. Bu nanti napa tereng? Ngelei uang. Bu nanti napa tereng? Bu, ngaku mawon. <laughs> Ngelei uang itu artinya menjelekan orang. Alias ngera alias ghibah alias membicarakan keburukan orang Yo ibu iki masya Allah anggerawuh pengajian seneku mesti hilang Hmm? Ngerasani tangga nih. Padahal mungkin yang ngambil bukan tetangganya. Mungkin dia lupa sudah makan duluan. <laughs> Terus dijejeri. Loh, senek kundi. Anu pelupa. Orang yang membicarakan keburukan orang lain. Ngerasani. Ghibah membicarakan keburukan orang di bulan Muharram dosanya lebih besar dibandingkan ketika dia ghibah ngerasani di selain bulan Dzulqa'dah, selain bulan Dzulhijjah, selain bulan Muharram, selain bulan Rajab niku. Niku contoh bahwa apa? Dosa niku dilipat gandakan di bulan-bulan Muharram. Ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, supados kula lan panjenengan sami boten me, boten ngelampahi kalepatan supaya kita semua tidak menjalani kesalahan. Maka alangkah baiknya kita mengetahui jenis-jenis kedoliman. Kenapa bu? Wow kan kita dilarang berbuat apa? Dolim. Di bulan-bulan Muharram. Dolim niku onten pinten werni to. Zolim itu ada berapa macam toh? Supaya kita tahu sehingga tidak terjerumus. Zolim menikah, onten tigang werni, onten tiga macam. Ana telu. ti? Tiga. Pinten ibu-ibu? Tiga. Nomor satu enggak Nomor satu setunggal Zolim kepada Allah Nomor dua Zolim kepada diri sendiri Nomor tiga Pada sesama manusia Masya Allah ibu-ibu wis pinter Sampun sakit sedanten Kula salim malih Urutannya dari yang terkecil dulu Yang pertama jenis zolim adalah Zolim yang dilakukan seorang kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Dalam kurung itu kezaliman yang masih mungkin diampuni oleh Allah. Masih mungkin apa bu? Diampuni oleh Allah. Kedoliman kepada siapa? Diri sendiri. Masih mungkin diampuni oleh Allah. Contohnya apa? Napa? Na'udzubillah min dzalik. Misal ada seorang berzina. Nggih. Sudah berzina umpet-umpetan. Napa wonten sing zina terang-terangan? Zaman saat ini ku kathah. Naudzubillah min halik. Ya. Durung bebojuan pun apa? Seringkat, seringkut, ngalor, ngidul, ngetan, mulon. Masya Allah. Gek tesih nganggu seragam putih kali abu-abu, biru nggih honten, Nggih. Batik. <laughs> Waduh. Pegawene niku. Sing kudungan nggih wonten. Sing jenggotan nggih Naudzubillah min dzalik. Nggih. Jadi naudzubillah min dzalik. Sudah umpet-umpetan, akhirnya nyesal. Menyesal alias bertau taubat. Ora pisan-pisan Arab baleni. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Diampuni nama badan? Insya Allah diampuni. Insya Allah diampuni. Nah saat ini kata ibu-ibu orang berbuat zina. Baik yang sembunyi-sembunyi ataupun apa? Terang-terangan. Karo sing durung duwe bojo atau dengan yang sudah punya suami atau punya istri istri. Naudzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dari dosa berzina. Allahumma amin. Niki termasuk kedzaliman pada diri sendiri. Berzina di bulan Dhul Qodah, bulan Dhul Hijjah, bulan Muhar, dan bulan Rajab dosanya jauh lebih besar dibandingkan apabila dilakukan di selain bulan empat tadi. Niku contohnya zina. Contoh liane malah nabo. Yang dia dolim pada diri sendiri. Contoh Contohnya pun napa? Orang lain meng meninggalkan sholat atau lalai sholat. Kenapa? Meremehkan sholat. Terus melakukan tuyuk-tuyuk. Tesih turung gelem sholat. Na'udzubillah min Nalik. Ini berarti dia telah berbuat kesalahan dan mendolimi dirinya sendiri. Kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja diampuni. Nah, orang yang meninggalkan sholat di empat bulan yang mulia ini. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram ataupun Rajab jauh lebih besar dosanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Contohnya milih apa bu? Mendalimi diri sendiri? tidak berpuasa. Lho napa wonten? Puasa teng bulan Muharram. Puasa wajib. Nek puasa wajib wonten wonten ya. Berarti contohnya yang lain. Jangan tidak berpuasa. Ibu-ibu kira-kira biasanya ada nggak remaja-remaja putri yang berbuat dosa misalnya? Atau ibu-ibu yang juga berbuat dosa tapi kadang tidak sadar. Contohnya apa? Nah, mboten nutup napa? Aurat. Neng pasar, alhamdulillah Bu. Jawa, Bu. Dungane napa, Bu? Niki saking senenge tadi. <laughs> Nggih, pun dangu mboten Jawa nggih mriki nggih. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ping tiga, Bu. Monggo. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Mugi-mugi Allah ndadosaken jawah menika jawah ingkang bermanfaat. Allahumma amin. Dipun lajengaken. Onten tiang setri. Neng pasar raku dungan. Neng kerja Raku dungan niku sing ngertos basa Jawa ngerti mboten niku? Sing sing mboten ngertos basa Jawa tahu artinya enggak ini? Ke pasar enggak pakai jil jilbab. Pergi kerja mbak enggak pakai jil jilbab. Nganter anak sekolah enggak pakai jil jilbab. Ngaji nganggo jilbab kondur jilbabe nggo payungan. Dicopot. Niku dosa napa mboten, Bu? Dosa. Maka nek mboten nutup aurat di tempat-tempat umum, di depan yang bukan mahram, bukan mahram niku contohnya sinten? Tonggone. Contohnya sinten meleh? Tamune. Contohnya malih sinten? sedulur ipene. Contone milih sinten? Koncone lanang. Contone milih sinten? Wong-wong umum di jalan-jalan melihat banyak yang bukan mahram. Kalau ada orang wanita membuka auratnya di bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ataupun Rajab, dosane langkung Ageng. Atas-atas niku. Nggih. Ini contoh yang pertama bentuk kedoliman yang pertama. Kedoliman ingkang napa, Bu? Kepada diri sendiri. Ini bentuk kedoliman yang mungkin bisa diampunkan oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kali. Kedoliman apa, Bu? Bu, pun ngantuk nopo dereng? Kok mboten nonton jawabane? Kedzaliman terhadap sesama manusia. Mbok menawi cekap semanten nomor setunggal. <laughs> niki nek ngantuk niku obate kata-kata ngoten niku. Mbok menawi cekap semanten. Niku langsung grogoh. <laughs> gitu. Di ada sini degluk nih gue mau menawi cekap semantan nih gue langsung wus-wus melebet. nih langsung gregah ngoten niku. nih nomor kali, yaitu kedoliman kepada sesama manusia. Dalam kurung kedoliman yang tidak akan atau kedoliman yang akan terus diurus sampai hari kiamat. Jadi kedoliman yang urusannya nopo pan? Panjang. Dugi kapan? Sampai hari kiamat. Di dunia nggak bisa diselesaikan, perkaranya akan dibawa kemana? Ke liang lahat. Di liang lahat belum selesai, akan sampai pada hari kiamat. Contohnya nopo Betul bu, ngerasani bu. Bola balik ngerasani bu. Apa tuh bu? Mulanya ampun ngerasani bu. <laughs> Aku wis kebiasaan nih Pak Ustadz. Nah ini kok kebiasaannya dirubah. Urusannya dawa. Lah orang kerasa ya sih dirasakan. Nih, Terus Urut, urusannya itu panjang, Bu. Kalau urusan dengan orang lain, itu urusannya dawa. Digawa mati. Digawa hari kia, kiamat. Cobi, bayangkan Bu. Wonten ing setunggaling hadis dipun sebatakan. Bilih mendo, ngertos mendo nggih? kambing, mbek, wedus, Ben do ngerti kabeh niku nggih. Kambing, wedus, mbek, napa malih? Mendo. Bilih kambing nanti pada hari kiamat pun akan berurusan satu sama lain. Allahu Akbar. Wedus diurus. Urusannya nopo Bu? Onten nek rin jenengan sok mresani niku nggih. Onten wedhus sing kagungan napa? Sungu. Sungu niku napa? Tanduk, bukan tanduk. Nggih. Tanduk. Nggih. Ada kambing yang memiliki apa? Tanduk. Dan ada kambing yang tidak memiliki tanduk. Kambing yang perkasa dan kambing yang baby fish. Wow, ngertos baby face mboten, Bu? Jadi kambing yang wajahnya itu baby face. Ora pinter gelut. Gitu. Onten kambing sing perkasa. Begitu ditemokke sing baby face niku disundangi ora karu karuan. Nggih, ngantek jempling, jempling. Tapi mbok lorone kaya ngapa munine tetep mbek. Gitu? Mun jenenge nggih napa? Wedus alias mbek. Wah disundangi ngantek luka berdarah-darah. Bon. Apakah ibu-ibu kita semua mengira urusannya sampai di sini saja dibeleh jadi podo-podo hewan apa? Kurban. Sing perkasa nggih dibeleh, sing baby face nggih beleh. Apakah sampai di situ urusannya? Boten, Bu. Pada hari kiamat mangke, Bu, kambingnya itu akan dibangkitkan. Yang tadinya mendolimi temannya dengan apa? Tanduknya akan dilemahkan. Sementara yang kambing baby face diberi tanduk dan diberi kesempatan ganti nyinten nyundangi, nyuduki. Subhanallah. Sampai sama urusannya. Terus kambing saja diurus, Bu. nopo malih menung? Menungso. Mulane di antara contoh mendolimi orang adalah tadi apa? Ngerasani gibah. Niku urusannya dawa banget. Panjang. Aja mong dianggap alah kecil. Ampun. Itu kan kecil. Oh, walaupun hanya mengucapkan satu kata. Misal. Niki contoh nggih Ustadz Imam nggih. Ustadz Imam ireng ya. Nah niku. Hanya sekedar ireng itu diurus, Bu. Masya Allah. Anu ya, pondok kali kancane. Ngerti si anu? Ustadz kayak Iya. Mambu, abape, Masya Allah. Wong sepuluh meter be kerasa. Jarak sepuluh meter, jaraknya bergumpal-gumpal keluar. Wah. Ngerasani ustate, ngerasani bojone. Masya Allah. Bojone, bojone dewek. Masya Allah. Bojomu sih angger bojone bojone garwane jenengan jeng niku nek medal ngagem minyak wangi napa to? Oh, minyak wangi wangine anu apa orang ngaring, orang ngaring. <laughs> iya ya, bojo bojone jenengan angger kalau suamimu kalau keluar harum ya, beda dengan suami saya. Dan jenengan ngerasani berarti. Dituntut nanti di hari kiamat, Bu. Makanya kedoliman kepada orang lain tidak akan selesai urusannya di dunia kecuali kalau orang yang didolimi memaafkan. Seorang ibu mendolimi anaknya. Contohnya apa? mangsane nyusoni ra gelem oh niku bayine nganti wah ngoten niku Kowe lho malah ndi sapine, sapine ndi? Subhanallah. Jadi bayine nganti gulung kuming ngelih nengke bae. Kudune diajari ngaji, diajari akhlak malah dinengke mawon. Itu juga mendolimi loh. Sang suami harusnya memperhatikan istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya, dia melalaikannya. Ini juga mendolimi bu. Sang istri harusnya taat kepada suami, membantu kebutuhan-kebutuhan suami ternyata tidak mau. Dek, wedange endi? Eh, kae. wedangnya kayak neng pojok. Ya, neng pojok ini kok napa? Sumur. Masya Allah. Lo kok sumur tuh Bu? Iya, nyemplung gawe dewek tak bisa. Masuk sendiri, bikin sendiri, godok dewek kan bisa. Bu bu bu babu nikah telung tahun ming buba, buba, bu. <laughs> Masya Allah. Jadi jangan sampai istri mendolimi nabo. Dan suami jangan sampai mendolimi. Seorang tua jangan sampai mendolimi. Anak jangan sampai mendolimi. Tetangga jangan mendolimi tetangganya. Anak buah jangan mendolimi majikan dan pimpinan pimpinan aja mentang-mentang berkuasa. Jangan mentang-mentang dia berkuasa. Ingat bulan haram. Terus ternyata urusan kedoliman itu nama napa mboten? sangat. Dan biasanya kedoliman niku Bu muncul dari orang-orang yang merasa punya apa? kekuatan. Sing ganteng mendolimi sing orang ganteng. Sing ayu mendolimi sing kurang ayu. Sing suge kan merasa lebih mendolimi yang melah, melarat. Sing kuat mendolimi yang lemah. Yang tua mendolimi yang kecil. Begitu seterusnya. Terkadang kedoliman itu berasal dari orang yang memiliki apa? merasa memiliki kekuatan. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, hati-hati ini. Jalaran kedoliman terhadap sesama urusannya apa? Panjang. Diurus terus sampai hari kiamat. Kecuali kalau segera minta maaf. Makanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mangkana indahu madlimatun li akhi falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna yawmun la dinara fiha wa la dirham barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya maka hendaklah dia segera minta halal barang siapa yang pernah apa mendolimi saudaranya hendaklah dia segera minta halal. Minta maaf. Sebelum datangnya satu hari, yaitu hari kiamat, yang tidak lagi uang bermanfaat. Mbok dibayar pinten nomawon, nek wonten dina kiamat niku mboten nonton duit. Terjenengan nek pun rien sok ngerasani tangga nih, Sok menyakiti anak eh. Sok ngelarani Bu Juni. Sok jukuk duite Bu. <laughs> sok nyelempet seneke kancane. Sok ngelintut sandale kancane. Niku jenengan kedah segera minta maaf. lu cara minta maaf iki pripun? Ming nuwun sewu tok, mboten sandale dibalekaken seneke dibalekaken duwite dibalekaken pitike dibalekaken lho pitike ta wis diemplok tat pitike kan sudah dimasak mateng Terus cara ngembalikannya gimana? Apa mau dia nerima hasil ayam yang sudah dimakan? akan malih. Ya, dulu ayam jago agak ketok-ketok di depan pintu kita. Oh lah kok totok-totok tak lebok ke sisan. Beleh malih. Oh, daripada kue kelaran ya tanggoku tak hmm. Jagone tanggane dibeleh. Regane pinten? satu seket kali atus ngeten niku ya berarti kita belikan jago atau kembalikan u uang niku kedah ngeten niku Bu panjenengan riyen pernah merusakkan merusakkan barangnya kancane meneng bae nggih Nah, ketika akan bertobat ben boten dituntut teng akhirat, apalagi itu di bulan Muharram, di bulan Dhul Qa'dah, bulan Dhul Hijjah, apalagi di bulan Rajab. Maka caranya adalah kembalikan barangnya. Ya, kundur pengajian, ruh mobil kok ketane aku melaku kok ndadak mobilan. Tak kacanya pecah. Kan berarti merusak kaca mobil temannya. Dadak montoran. Sepione di apa? Remuk. Ibu-ibu kuat-kuat ya. <laughs> Dicep remuk sepione. Itu nanti harus diganti. Segala bentuk kedoliman yang kaitannya dengan orang lain, urusannya apa? Panjang, Bu. Maka segera selesaikan di dunia. Lah sing langkung mengerikan malih, Bu. Itu kedoliman jenis ketiga. Napa bu? Kedoliman kepada Allah. Dalam kurung tidak akan diampuni. Kudune bulan haram rajin le ibadah malah rajin le sajen. Niku kedoliman yang tidak diampuni. Padahal di bulan apa? Bulan haram. Dhul Dzulhijjah, Muharram, surah utawi apa? Rajab. Jenis-jenis kedoliman semacam ini, kesirikan, ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau orang itu taubat sebelum meninggal. Okay. Harus taubat sebelum meninggal. Kalau enggak taubat sebelum meninggal, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Panane gagal, sajen sinten wau? Dewi Sri. Le laut niku mboten nonton ulame napa? Larung. Panene gagal sedekah dan seterusnya sedekah bumi. Alias ruatan. Ngeruat bumi. Ya. Ini adalah perkara-perkara yang ingkang boten dipun parangakan wonten ing sak lebeting agama is Islam. Nah, Segala bentuk kedoliman ini harus dijauhi. Entah itu kedoliman kepada diri sendiri, kedoliman kepada orang lain, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawai Mekatan ingkang sakit kula aturakan kesimpulanipun ibu-ibu. Bulan surah bulan serem atau bukan? Bulan surah sama sekali bukan bulan yang seram. Bahkan bulan surah adalah termasuk bulan yang mu mulia. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua. Ada berapa bulan yang mulia di dalam Islam? Empat. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kesimpulan nomor tiga. Apa sikap kita terhadap bulan haram? Jawabannya adalah apa wau? tidak boleh berlaku dolim. Tidak boleh berlaku dolim. Kesimpulan engkang salah pun nomor pinten? Sekawan. Kenapa kita tidak boleh berlaku dolim di bulan-bulan yang mulia? Jawabannya enten kali, gitu. Kenapa kita tidak boleh berlaku dolim di bulan haram? Satu, karena memang dilarang oleh Allah untuk berlaku zalim. Yang kedua, karena dosa kedoliman di bulan haram dilipat gandakan. Ya. Dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Kata Sten ini, Bu, nuwun sewu kalau tambahi bahwa kemaksiatan di tempat-tempat mulia itu juga dosanya berlipat dibandingkan kesempatan di tempat yang tidak mulia. Podo-podo nyolong sandal teng masjid kali teng pasar, betul beda dosane. Dalam Gini nyolong sandal teng masjid niku dosane luweh gede timbang nyolong sandal teng nguntet senek. <laughs> oh niki contohnya kan masjid betul nama. Kula mboten nuduh cuma contoh nggih Bu nggih. Ngerasani, ngerasani riba di masjid itu beda dengan riba di pasar. Berzina di dalam masjid beda dosanya dengan berzina di tengah pasar. Membunuh di dalam masjid beda dosanya dengan membunuh orang di tempat yang lain. Mulai masya Allah bu, di tahun 48 tahun zaman-zaman komunis ada yang namanya peristiwa gorang gareng nanti ngalami bu, nanti mireng gorang gareng kejadian di Madiun bu. Satu jamaah masjid lagi sholat subuh di serbu dan dibunuh di dalam masjid yo kiyaine, yo makmume, yo Qur'ane kape dirusai. Itu kan berarti dosanya tipel, tikel-tikel itu. Di dalam masjid membunuh, Masya Allah. Nah, bu. Jadi tempat yang mulia, dosa yang dilakukan di tempat yang mulia, itu tentunya jauh lebih berat dosanya dibandingkan ketika di tempat yang biasa-biasa saja. Termasuk niki wau. Kedoliman yang dilakukan di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di bulan Rajab jauh lebih besar dibandingkan bentuk kedoliman di luar bulan itu. Kesimpulan yang selanjutnya adalah ada berapa bentuk kedoliman? Pinten wau. Tiga. Yang pertama, zalim kepada yang kedua, yang ketiga, ya pertanyaan sekarang. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Yang di kedoliman ada tiga nggih. Apa yang dimaksud dengan kedoliman yang akan diampuni oleh Allah? Dan beri contohnya. Monggo Bu. Ya, kedoliman yang diampuni oleh Allah adalah kedoliman kepada diri sendiri. Contohnya, Bu. Sebentar yang lain nih. Kedzaliman yang diampuni oleh Allah. Contohnya. Eh, contohnya yaitu berbuat <laughs> tidak memakai jilbab di tempat-tempat umum. Masya Allah, seorang ibu yang tidak memakai jilbab di tempat-tempat umum. Datuk jenengan mengkebu kondur ngaji jilbab ampun di temenan. <laughs> Ajeng sare jilbaban. <laughs> tidak pakai jilbab di tempat-tempat umum itu dosa. Angger arisan, rajil baban nek pengajian jil jilbaban. Nah, pas arisan dosa jenengan karena mboten jilbabanipun. Nggih. Di depan laki-laki yang lain ra jilbaban, neng ngarepe bojone malah jilbaban. Enggak lucu toh? Nah, kualik niku monggo-monggo ibu-ibu tinggalkan kedoliman jenis yang seperti ini. Monggo ibu dikantuk hadiah. Yang nomor dua, kedoliman yang akan diurus terus terus sampai hari kiamat. Itu kedaliman yang mana? Oke, sinten angkat tangan dulu. Ini, Ustaz. Ibu. Dongeng nggih, kula yakin ibu-ibu sakit eh, sedan tening sing ngacung luwih sithik. yang kedua iya, iya. kedoliman pada manusia. Kedoliman iya, pada sesama? Sesama manusia kalau kita ngerasani nggak minta maaf itu selamanya akan disama Allah enggak Ah, kecuali kalau dia sudah menyelesaikan di dunia. Hmm. Contohnya apa bu? Ya ngerasani ibu itu kok bajunya cuma-cuma itu hera ganti gitu. <laughs> Ngerasani terus. Selain itu apa? Selain ngerasani. Ibu kok udah lama nggak ngaji ya gitu barang itu. Hah? Ngerasani sama teman-teman kita. Heeh. Uh -huh. Ya yang jelek-jelek itu loh Pak. Jelek-jelekin. Ya. ya, ngadu domba. Napa male? Mencuri harta orang lain, mukuli, ya. ya dan yang lain-lain yang berurusan dengan teman-teman. Nggih, barakallahu fiik. Kedzaliman yang ketiga adalah kedzaliman kepada Allah, gitu. <laughs> Apakah itu akan diampuni ataukah tidak? Kalau diampuni apa syaratnya? Monggo dijawab. Ibu yang di pintu nggih. sekadar Bu. Kedoliman kepada Allah itu akan diampuni ataukah tidak? Diampuni kalau Pada asalnya diampuni atau tidak? Pada asalnya tidak diampuni. Tapi kalau bertobatnya kapan? Setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Kedoliman yang ketiga adalah syirik kepada Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya Bu, sekecil apapun syirik itu harus ditinggalkan. Diting Yang biasa saya beri contoh itu nek teng daleme saya wonten sing digantung-gantung niku gek di buang. Contoh sing digantung niku napa? Kok jam? Hah? Jimat, Bu. Dados duwe bojo lanang kok nesu-nesu wae. Akhire jenengan tindak teng wong pinter. Nuwun sewu wong pinter, ya ana apa putuku? Niki kula gadah garwa, nek kundur kok ming isine napa? Nesu-nesu wae. Kula niku kepingin supados bojo kula nek mlebu niku mesem mesem oh yo iya. kijimat kat ajian semar mesem Tempel no neng dhuwur eh bojomu teng dhuwur lah lawang oh nggih Pak pinter nuwun sewu pareng eh engko dhisik lho napa malih mahare <laughs> wajibe bayar dhisik lah niki ini termasuk berbuat kedoliman. Masang jimat. Meskipun tujuannya apa? Baik. Tapi hakikatnya dia berarti minta tolong kepada selain Allah. Wong barang ngoten niku iso ngopo? Mulane mangke kondur sing tasih jilbabe dereng istiqomah harus isti koma sing teng daleme tasih kathah gantungan-gantungan ingkang berbau kenapa sirikan kedah dipun napa dibucal wallahu taala a'lam bissawab sepindah malih tasih wonten mboten hadiah ya Ustaz Naam pertanyaannya dua sekarang pertanyaan pertama bolehkah seorang puasa sebanyak banyaknya di bulan Muharram. Anu ngangkat tangan nonton hadiah ya, lo niki. Oh, ya, kan. Dek yang berdiri di pintu. Lo, <laughs> kok malah menghilang? <laughs> ah, siapa? Tunjuk jari dulu. Itu yang di luar. Pak Ustadz Imam wonten wingking niko. Di pintu. Nggih, enggak di belakang itu, belakang. Tidak. Bolehkah Mas Heru juga ngacung dari luar itu. Bolehkah kita berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram? Niko sing winking, monggo. Boleh. Boleh. Dalilnya? Karena bulan mulia, jadi puasa uh, termasuk amalan yang mulia. Iya. Diberi hadiah tidak apa-apa. Boleh bu. Dalilnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendiko. Jadi pertanyaan ini pun ya, bolehkah kita puasa sebanyak-banyaknya di bulan apa? Muharram, bulan Suro nih. Jawabannya boleh. pun Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngendiko. afdalu siam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Semulia-mulia puasa setelah bulan Ramadan. Long lang sali nggih dalile. Semulia-mulia puasa di bulan Ramadan, eh setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan di bulan Muharram. Terus monggo Bu menawi panjenengan badhe ngatahaken napa? Siam puasa di bulan Muharram. Ustaz, saya biasa Senin Kemis. Saya ingin mengisi Muharram dengan memperbanyak puasa Senin Kemis. Monggo. Ustaz, saya biasanya Senin Kemis, tapi karena bulan Muharram mau saya ganti puasa Dawud, Monggo. Ustadz, saya sih nggak bisa, nggak biasa puasa Senin Kemis, nggak biasa puasa Daud. Tapi saya sekarang ingin memperbanyak puasa di bulan Muharram. Monggo. Jadi Muharram itu mau puasa silakan sebanyak-banyaknya boleh, Ibu. Ini Itu pertanyaan yang pertama dan jawabannya. Berarti kalau Wang Salim Aleh boleh enggak puasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram? Jawabannya, Bu, boleh. Dalilnya napa dalilipun? Bahwa seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Pertanyaan kedua dan berhadiah. Puasa apa yang paling utama di bulan Muharram? Niki pun ngacung niki pojok. <laughs> Miknya mana? Miknya tidak dihadiahkan loh bu. Wow. Oke. Okay. Enggak. Okay. Puasa apa yang paling utama di bulan Muharram? Rahim. Puasa yang disunahkan di bulan Ramadan, eh di bulan Muharram. Muharram. Pertama adalah puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Yang Disebut kedua, dengan, yeah. Ya. yang yeah. kedua puasa pada tanggal 9 dan 10. Yeah. Dan yang ketiga, boleh puasa di, di tanggal 10 dan, dan 11. Iya. Tapi paling tidak disunahkan puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, ini jawaban lengkap pun mbok menaik mangkatan ingkang sakit keluar terakhir. Oke, jawabannya lengkap banget nih guys jan. Yang pertama, padahal saya cuma ingin jawabannya puasa Asyura gitu nggih. Puasa Asyura ah? itu puasa yang paling utama di bulan Muharram. Adapun tingkatan-tingkatan puasa Asyura itu sebagian ulama mengatakan ada empat tingkatan. Pinten Bu? Empat. Jadi puasa yang paling utama adalah puasa Asyura, tapi tingkatannya ada pinten? Empat. Yang pertama adalah orang yang puasa di tanggal sembilan, sepuluh, sebelas Muharram. Berarti kalau kemarin tanggal satunya Kemis, gitu? Sembilan, sepuluh, sebelas jatuhnya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Binjing, gitu? ini dinten apa? Ahad. Berarti mulai Jumat depan. Jumat, Sabtu, Ahad. Yang paling utama sebagian ulama mengatakan yang puasa tiga hari. Yang nomor dua orang yang puasa dua hari sembilan dan sepuluh hari Jumat dan Sabtu. Engkang nomor tiga adalah orang yang puasa dua hari tanggal sepuluh dan sebelas. Nomor pinta niku wau? Tiga. Nomor sekawan orang yang puasa tanggal sebelas. Kok meng asal melu las ngoten niku pripun, Bu? Ah wis ngantuk niki ibu ibu eh, Gitu. Yang nomor empat adalah orang yang puasa hanya tanggal sepuluh, puluh bukan sebelas bu. <laughs> Nggih, sepuluh tok. Berarti 9, 10, 11. Terus nomor 2 apa? 9, 10. Nomor 3? 10, 11. Nomor 4? 10 saja. Apa pahalanya? Diampuni dosanya setahun yang lalu. Kathah napa mboten Bu dosane? Kesempatan. Mumpung dereng meninggal Kok ngertos? Oleh pede temen. Mugi mugi kula lan panjenengan sami dipun paringi kesempatan sakit ngelampahi puasa A, Asyura. Badai tigang dinten monggo, Badai kalih dinten ye, monggo, menawi mboten kiat setunggal dinten. Wallahu taala a'lam bisawab. Menawi mbok menawi mengaten enggang saged kula aturaken wonten kelentah-kelentunipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ya, Jazakallah khairan dari kami ucapkan kepada Ustaz Zaitu Santo Alsi Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan kajiannya pada eh, pagi hari ini. Baik kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin bertanya silakan bisa dicatat di lembar kertas Insya Allah nanti kita sampaikan kepada beliau Ini ada pertanyaan Ustaz Satu lembar ini Langsung tiga itu Kaitannya dengan memaafkan Kulau kan saat tadi saya menyampaikan ya, orang yang punya masalah dengan orang lain harus nopo? Minta maaf kalau memang dia ber, bersalah. Kecuali kalau suami istri nggih, Bu, walaupun ndak bersalah, kata-kata nyuwun napa? Maaf. Terus ada dua kata yang harus diobral murah di dalam berkeluarga. Satu maaf. Itu kata-kata yang harus diobral murah. Yang kedua napa? Terima kasih. Matur nuwun. Jaza kalau khairan. Ora karo bojone, ora karo anake niku maaf utawi terima kasih kedah dinapa? Obral. Diterke pengajian ming ser tinggal lunga. Dijemput tekan omah mboten kok matur nuwun nggih Mas pun dijemput. Eh malah tekan omah ming telat maning, telat maning. Terima kasihnya mana gitu loh. Telat-telat kan yang penting di dijemput. Ngata niku nggih. Bojone nggih ngata niku sami mawon digaweke wedang ra tau. Nah, basar gawe kowe wedang. nih niki loh. Napa? Kurang panas. <laughs> Ngata niku. Basar pun diincipi napa? Kurang gula, nggak pernah terima kasih, nggak pernah minta maaf dan yang lainnya. Nah, ini kaitannya dengan orang yang sudah minta maaf ning kok ra dimaafkan. Rasane pripun, Bu? Masya Allah, sedih banget rasanya. Terus gimana nasib saya Ustadz nanti di hari kiamat? Apakah saya akan tetap tetap berurusan dengan orang itu? Jawabannya iya. Terus jenengan nek pun nyuwun maaf, ning boten dimaafke, Anda akan tetap berurusan dengan orang itu. Walaupun saya sudah berusaha Ustaz, saya sudah beri dia uang 30 juta Ustaz, tapi belum juga memaafkan. Loh kenapa? Ya karena saya rugikan dia 300 juta. Loh ya pantes. telung atus, kok le orming? Telung bu? Ndak Ustaz, ini saya cuma merugikan dia 1 juta. Tapi saya kasih 50 juta. Enggak juga memaafkan Ustaz. Saya sedih. Jadi enggak bisa tidur kalau siang hari. <laughs> Kepikiran terus. Maka jawabannya Anda jenengan masih tetap berurusan dengan orang itu besok pada hari kiamat. Tapi tapi nopo? Panjenengan insya Allah akan dibantu oleh Allah. Orang yang tadi akan direh-reh istilahnya ya, akan dibujuk oleh Allah, dilunakkan hatinya sehingga dia mau menerima maafnya panjenengan. Makanya kita yang penting sudah nopo beru berusaha. Kalaupun belum dimaafkan, ya sudah. Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah. Tapi temanku belum memaafkan. Tolonglah hamba besok pada hari kiamat ya Allah. Gitu. Selama kita sudah berusaha, insya Allah itu sudah selesai. Okay? Kalau memang tidak mau memaafkan. Yang kedua, mengembalikan yang bukan haknya. Jika sudah tidak pernah bertemu dengan pemiliknya, gimana Ustaz? Saya itu dulu pas pengajian tahun 2017, Ustaz. Nguntet sandal. menggara gara-gara kembangnya cidik api ngeteniku. niku. Kula kuntet jalaran randuwe dit, Allah. Ning sakniki 2020 ketoke sing kagungan sandal pun tilar dunya. Nek kula ken nututi teng kuburan, aduh. Kula dereng siap. Bagaimana caranya? Saya harus kembalikan ke siapa? Mosok saya masukkan sandal itu ke kuburan. Nanti kalau dibales matur nuwun wis kok balek ke sandalku. Niku pripun? Melayu. Ini sudah meninggal. Saya nggak mungkin mengembalikan sandal itu kepada dia. Bagaimana caranya Ustaz? Dipadosi ahli warisi. Ahli warisnya dicari. Barangkali ada suaminya. Gitu. Ini mohon maaf Pak, sandalnya dulu istri panjenengan saya ambil. Oh, jadi jenengan toh yang nyuri sandal. Pantasan istri saya pulang-pulang itu kecocok, paku, infeksi, meninggal dunia. Jadi gara-gara kamu toh. Nggih Pak, nuwun sewu sangat. Tidak akan saya maafkan. Kecuali karena saya sudah menjadi duda, <laughs> gitu. Pokoknya tak maafke nek kowe gelem dadi lah koyo sinetron. <laughs> Nggih tadi gue nggih. Jadi dikembalikan kepada suaminya. Suaminya ternyata juga nggak ada. Karena begitu mendengar istrinya meninggal, dia pun sedih dan meninggal dunia. Cari anaknya. Ahli warisnya, anaknya. Kalau anaknya ada, alhamdulillah. Kalau ndak ada anak, nggak ada ahli waris, terus gimana Ustadz? Sedekah. Tanya dengan ini sandal harga berapa ya kira-kira? Oh itu paling harganya cuma 100 ribu. Cuma. Satu sewu kok cuma ya. Itu harga 100 ribu. Jenengan ngedalakan uang setunggal atau sewu. Kemudian disedekahkan atas nama yang punya sandal. ya? Niku wallahu taala alam bisawab. Itu tentang mengembalikan barang. Meminta-minta yang dilarang. Seperti apa itu? Dalam kehidupan sering ada saling meminta atau memberi karena pernah mendengar jika meminta-minta kelak dibangkitkan di hari akhir dengan wajah yang rusak. Meminta-minta yang dilarang adalah meminta-minta yang tanpa hajat. Tidak ada kebutuhan yang men mendesak. Bun suki, ning kerjaane napa? Jaluk-jaluk. Itu yang dilarang. Tapi kalau memang betul-betul butuh, atau dia orang yang pailit. Orang yang pailit. Bangkrut. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia boleh meminta-minta. Kalau memang belum ada apa? Sesuatu yang bisa untuk menutupi kebu kebutuhannya. Tapi kalau orang sudah kaya, tercukupi, kemudian masih juga meminta, minta. Itulah orang yang dilarang untuk meminta, minta yang akan dibangkitkan pada hari kiamat dan tidak ada daging di wajahnya. Loh Ustaz, gimana kalau minta diambilkan sandal, kemudian minta nasinya dikit kepada temannya. Kalau memang itu sudah terbiasa di antara mereka, yang jaluk gulani yo ya, le, gitu kan? Lombok eh ya oleh karo lewat, Jaluk jagungnya nggih, nggih monggo. Bendino mati jagung. Allah <laughs> Besok berayate 20 digawa kabeh. Nyewon jagungnya nggih siji dua puluh besok dua puluh lagi. Nah ini ya yang sewajarnya lah. Ya, minta tolong diangkatkan. Ini tolong diangkatkan sebentar ya, tidak apa-apa. Minta tolong anu Ana anu ra, gula apa Aku agak urung sempat tuku yo. E, oh. Kalau memang itu sudah merupakan apa? Biasa saling memberi apa? Ha? Hadiah insyaallah tidak tidak mengapa. Bahkan nuwun sewu. Ya. Ketika kita tahu temannya kita teman kita punya sesuatu makanan misalnya. Kemudian kita ngambil terkadang kan kepingin beten Mboten pamit, mboten nembung. Kalau sekiranya temannya itu adalah tipe orang yang nek dijukuk panganane mesti nge nesu, ngekeke. Maka ridho pokoknya kok jupuk saake kaya ngopo aku ri ridho. Itu tidak apa-apa, Bu. Jadi pas mampir Kok ono roti ya? Gak cek. Tapi itu sudah terbiasa orang itu kalau diminta pasti memberi dan tidak marah. Maka yang seperti itu nopo? Tidak menga mengapa. neng ampun dadi kebiasaan, Bu. Nggih. Jangan jadi kebiasaan. Sabun-sabun mampir weruh kelambi digantung api cukup. Alasannya nopo? Koncoku mesti Rito. Ngisuk meneh sandal berbunga-bunga cukup. Enggak kejadiannya kayak niku lho Bau. <laughs> ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi terkadang ketika pas mampir ada sesuatu, pas temannya ndak ada, ya. Bahkan malah kadang nak ditembung niku ngomongnya aneh Masya Allah ngedikane. Aku wingi mampir pas raono kah aku metik lombok napa? Rawit ning ngarep omah. Napa len jawab? Alah, kaya kuwi dadak ngomong jupu wae rapopo. apa Ngisuk meneh sak wit-wite ilang. Nah niku kebangetan niku nggih. Jadi kalau yang biasanya orang itu serapopo apa rasa nembung, itu monggo. Ya. Kalau memang orang itu diketahui kira-kira pasti bo, boleh, tapi jangan dijadikan nopo kebiasaan. Wallahu taala alam bisawab. Menawi perkataan Ustaz? tasih. Oh. Jika masih punya hutang puasa, lebih baik puasa sunnah asyura terlebih dahulu atau membayar puasa wajib. Jawaban ini berat, Bu. Karena biasanya tidak sesuai perasaan. Perasaan diampuni dosanya setahun ketone lebih besar daripada puasa wajib. Padahal bu, yang wajib itu pahalanya jauh lebih besar. Maka kalau panjenengan punya kekuatan untuk melakukan nyaur utang dan kesempatan, maka dahulukan nyaur utang yang wajib. Ibaratnya panjenengan gadah utang karo nih, gitu. Ibarat gitu. Gadah utang karo tanggane, ra disaur-saur. Pas suatu saat jenengan gadah yotro di depan tetangganya punya uang seratus ribu le utang nggih satu ewu lah onten cah cilik-cilik ke kape eh gini gini gini tak tukoke bak tengah repe tanggane nah, tanggane ming lu lu lu lu lu lu. aku sing diutangi urung dibayar iki kok malah Menai, ngenei wong liya. Kok malah memberi orang orang lain? Ibaratnya begitu, akan tetapi contoh seperti ini memang kurang te tepat. Cuma yang wajib didahulukanlah daripada yang sunnah. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama nyaur utang. Syukur-syukur utangi pun lunas sak derenge poso napa? Asyura. Ya. Tapi kalau memang terpaksa orang itu mau pingin puasa Asyura sendiri dulu, ya monggo. Nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi setelah itu cepat-cepat nyaur hutang. Hutang wajib disaur. Dan hutang puasa wajib pahalanya jauh lebih besar. Sesuatu yang sifatnya wajib pahalanya jauh lebih besar. Niku patokan sesuatu yang sifatnya wajib, pahalanya jauh lebih besar. Ustaz, zalim kepada Allah adalah syirik. Nggih napa mboten? Pertanyaan, apakah termasuk syirik besar atau termasuk syirik kecil? Apakah termasuk syirik kecil? Iya. Syirik kecil itu zalim. Ria, Ya, di sini sebutkan ujub. Ujub itu bukan syirik. Ya. itu termasuk syirik kecil dan itu termasuk zalim kepada Allah dan dosanya tidak akan diampunkan kecuali kalau dia bertaubat dari riyaknya sebelum meninggal dunia. Wallahu taala alam bisawab. Sambut. Kasih. Oh, yang depan saja. Oh iya. Oh nggih, ya. Bagaimana melakukan ijab dan walimatul uras? Dan bagaimana jika ijab dilakukan di bulan-bulan haram? Apakah itu lebih utama dibanding bulan lainnya? Ijab itu sesuatu yang sifatnya mubah. Ya. Kalau diniati ibadah ada pahalanya. Tapi kalau tidak ada niatnya, ya mengijab-ijab tok tidak dapat pahala. Tinggal tergantung orang itu nikah niatnya apa. Ada yang nikah karena tabrakan. Alias kecelakaan, nutup aib. Ada yang nikah betul-betul menjaga diri dari dosa. Ya, dan mencari ketu, keturunan. Niatnya seperti itu. Maka itu insya Allah dapat pahala. Kalau diniatkan benar, dan dilakukan di bulan-bulan yang haram, tentunya insya Allah akan lebih muli, mulia. Akan tapi yang disunnahkan memang bahwa eh, kebanyakan istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinikahi di bulan, di bulan, bukan Syawal. Ya memang di bulan apa? Syawal. Jadi pas dengan kebiasaan sebagian apa? Eh, istri-istri e, e, apa kaum mus muslimin. Tapi kalau mau dilakukan bulan Muharram monggo, itu jauh lebih lebih baik apalagi untuk menepis keyakinan bahwa nikah di bulan haram adalah sesuatu yang misterius. Ya, sesuatu yang serem maka monggo dengan melakukannya di bulan-bulan Muharram kayak seperti ini itu termasuk perju perjuangan. Okay. Ini sing takon ibu-ibu tua ya ketoke ya ora bakal nikah. <laughs> Nggih. Nggih ngoten niku. Dados ibu-ibu silakan yang mau nikah di bulan-bulan haram, mau mantu monggo ya atau menikahkan. Bagaimana cara membedakan antara istidraj dan nikmat? istidraj dan nikmat. Podo-podo sugih. Podo-podo sugih. Tapi yang satu istidraj, yang satunya nik nikmat. Taunya dari mana? Sama-sama jabatan tinggi, sama-sama uripe kepena. Neng yang satu istidraj, yang satunya nikmat. Cara taunya bagaimana? Sebelum kita mengetahui cara taunya, kita lihat dulu apa da makna dari istidroj. Istidroj menikah artosipun dilulu. Ngertas dilulu, Bu. Dibiarkan bergelimang dalam kenikmatan. Ya. Padahal dia adalah pelaku kemaksiatan. Dibiarkan begitu saja. Ini istidroj. Istidroj. Sedangkan nikmat kita tahu sendiri. Nah, bagaimana cara membedakan orang ini sedang di istidroj atau diri kita sedang di istidroj oleh Allah, dilulu, dibiarkan oleh Allah dalam kenikmatan ataukah ini adalah nikmat? Kuncinya cuma satu. Cara mengetahuinya ibu-ibu. Kita itu siapa? Itu saja. Kita itu siapa? Kalau kita, Alhamdulillah, termasuk ahlu taat, maka itu adalah nik nikmat. Tapi kalau kita ini adalah ahlu maksiat, sering gawe dosa, sering gawe piloro, sering me ngapusi sering bermaksiat ora salat ratau poso ratau zakat pemenah munggah haji tapi kok ternyata banyak sekali hartanya maka ketahuilah itu adalah istidraj kita sedang dilulu dibiarkan oleh Allah Nanti untuk kemudian diambil secara tiba-tiba. Dan kita dalam keadaan kebingungan dan putus asa. Aduh. Aku kok rasa sempat so salat. Aduh, aku rasa sempat pua puasa. Aduh, ora gelem haji. Aduh, ora gelem munggah kaji. Aduh, ora gelem zakat. dan seterusnya. Jadi istidraj itu adalah untuk orang yang suka bermaksiat. Sedangkan nikmat itu adalah untuk orang ahlu taat. Allah taala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bok menawi eh, wonten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.